Ikhwani Azan wa sakumullah Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Qasidin Yang mana Sudah kita Bahas kemarin Yaitu masalah safar Masalah tentang safar. Taib sebelumnya mengingat kembali yang sudah kita bahas tentang masalah safar kapan waktunya yang tepat sebagaimana petunjuk beliau Nabi kita Muhammad SAW untuk kita melakukan suatu safar. Naam ya Yakub mata lupa hmm? Senin apa sopi hari Kamis Taib ini telah datang satu hadis rawahu Bukhari wa Muslim bahwasanya beliau sedikit sekali keluar untuk safar illa fi yaumil khamis ini ya la lama kana Rasulullah sallam yahruj illa fi yaumil khamis sedikit beliau mengadakan suatu safar keluar kecuali beliau akan memilih hari hari Kamis ini ini Nah, apa yang beliau lakukan karena apa hikmahnya di situ? Imam hikmahnya apa? Beliau memilih hari Kamis Ewa yurfa ya kulu amal ini dijelaskan oleh Syekh Nusaimin Nah bahwasanya pada hari tersebut hari Kamis Nam akan diangkat amalan setiap Bani Adam ini dan juga hari Senin sehingga kita disunahkan untuk puasa hari Kamis 6 nah, eh, hari Senin dan hari Kamis dan beliau mencintai ketika laporannya ketika beliau dilaporkan amalannya dalam keadaan beramal beramal soleh yaitu puasa Senin dan Kemis Nah, demikian juga safar, beramal. Nah, lebih-lebih beramal untuk mencari ilmu, ya, untuk safar mencari ilmu, talabul ilmi. Lain ini sangat dicintai. Ini. Ini harinya, waktunya, siang, malam ataukah sore hari ataukah pagi hari? Enam. Ya Hasan Kapan? Awal siang Telah datang satu hadis Beliau mengatakan mendoakan orang-orang yang beramal di awal siang Allahumma barik di ummati fi bukuriha Ini Ya Allah berkatilah beri barokah orang enam umat saya orang-orang umat saya yang dia beramal yaitu di awal siang. enam ini waktu-waktu yang sangat tepat untuk kita beramal, untuk kita mencari ilmu, untuk kita enam belajar menambah sebuah ilmu dan sebagainya ataukah rizki. enam rizki ataukah ilmu ilmu jaga rizki di antaranya ini <clears throat> ini waktunya ya waktunya di waktu ini di pagi hari di awal siang memang cukup panjang ya perjalanan orang-orang terdahulu pakai onta pakai kuda ini waktunya sangat tepat untuk di awal siang panjang waktunya mungkin jam 6 terus sampai 12 jam sampai jam 5 sore nah ini ini cukup panjang kemudian hal-hal yang mendorong untuk safar apa saja kemarin kita sebutkan 6 adib apa saja hijrah Ewa eh, ini hampir sama ya pindah safar pindah hijrah hal yang mendorong untuk hijrah untuk safar motivasi ya yang mendorong kita untuk safar apa sih mungkin mencari istri juga bisa kan iya sekarang di sini secara global apa sih gerangan yang mendorong kita untuk safar? Adib yang kedua Sufyan sini yang disintai Iya. Ini yang mendorong untuk kita safar, untuk kita meninggalkan negeri kita, desa kita, yang pertama adalah untuk menghindari sesuatu yang kita tidak senangi. Yang kedua, untuk mencari sesuatu yang kita cintai. Nah ini, ini safar. Ya. Tidak terlepas dari dua keadaan, dua hal yang mendorong apakah kita menghindari dari sesuatu yang kita nggak seneng. Apakah mungkin suatu musibah ya. Enam kebanjiran, kemudian permusuhan atau mungkin juga harganya melambung tinggi, harga sembako. Nah ini ini yang kita nggak inginkan sehingga harus mengadakan suatu perjalanan. Atau yang kedua adalah kita mencari yang kita cintai. enam masuk di dalamnya apa? ya mungkin kalian ingin mencari istri juga bisa safar ke Sumatera ini safar ke Ambon ini atau ilmu <clears throat> mencari ilmu ini yang kita cari yang kita cintai nah ini nah kita akan masuk berikutnya wa amal madlub adapun yang dituntut ya ketika apa yang enam yang kita tuntut ketika safar ini yani safar didorong karena satu tuntutan suatu keinginan kita yang kita cintai fahuwa imma dunyawiyun kalmali wal jahi apakah terkait masalah dunawiyah masalah dunia seperti harta nah seperti harta atau jah kedudukan pangkat dia mencari mencari kedudukan. Ini. Ya, ini juga sangat banyak. Ya orang-orang yang dia pindah dari kotanya ke kota yang lain. Nah, di tempat-tempat kita banyak yang pergi ke Jakarta, nah pergi ke Surabaya, safar ke sana dalam rangka untuk masalah dunia yaitu harta atau mungkin kedudukan. Ini sangat-sangat banyak. Atau dini, masalah agama. Ini ya, masalah agama. Ini untuk mencari ilmu. Dan nah, ini perbandingan antara orang-orang yang dia safar mencari harta, mencari kedudukan dengan orang yang mencari ilmu, enam sangat jauh. Sangat jauh. Banyak mana? Tentunya banyak yang dia safar dalam rangka untuk mencari harta kedudukan. Lah ini. Nah, sangat jauh perbandingannya. Enggak seimbang. Orang yang mencari ilmu yang betul-betul mencari ilmu yang dia ilmu jat ashak Sudah yang mereka bercampur-campur ketika mencari ilmunya. Nah, ada yang ke sana, ada yang ke situ. Nah, ilmuannya kadang nah, penuh dengan kebinahan sudah salah yang sedikit ini yang sangat jarang kal ilmi bi umuri dinihi Nam dia safar karena agamanya yaitu seperti mencari ilmu mencari ilmu seperti kita semuanya kalian dari negerinya masing-masing ada yang dari Ambon, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan dan sebagainya. Ini dalam rangka untuk mencari ilmu. Dengan ilmu ini untuk memperbaiki perkara-perkara agamanya dan juga au bi ahlakihi memperbaiki tentang masalah akhlak-akhlaknya fi nafsihi dalam dirinya. Nah, ini ini dengan ilmu untuk memperkokoh agama kita, untuk memahami yang benar agama kita, apakah masalah akidah, apakah masalah ibadah dan sebagainya dan juga masalah akhlak. Ini. Ini safar untuk mencari yang demikian. Au bi ayatillahi fi ardihi atau enam yakni melihat untuk menggali kembali tentang ayat-ayat Allah Ta'ala di dalam buminya untuk tafakur untuk enam melihat bagaimana ayat-ayat Allah Ta'ala enam yang kauniyah yang kauniyah melihat adanya gunung-gunung lautan dan sebagainya ini ini ketika dia safar ayo pergi ke gunung ya melihat pemandangan nah ini ini sebagian mereka demikian pergi ke satu tempat untuk apa tafakuh tentang ayat-ayat kauniyah wa qalla madhkurun bil ilmi muhassilun min zamanis sahabah anhum ila zamanina illa wa hassalal ilma bi safari wa safara li azlihi dan sedikit penyebutannya seseorang dia mendapatkan satu ilmu bil ilmu hasil menghasilkan sebuah ilmu nam sedikit ya jumlahnya orang yang dia nah mencari ilmu penyebutan dia mendapatkan sebuah ilmu min zamani sejak ya dari zaman sahabat sampai zaman kita illa kecuali akan menghasilkan sebuah ilmu seorang akan menghasilkan sebuah ilmu dengan cara bersafar wasafar li asli safar karenanya nah ini jadi sangat sedikit ya ilmunya semakin kokoh semakin mutkin dan sangat sedikit kecuali dia mau bersafar ini jadi kalau kita mungkin mengandalkan di kampung kita mengandalkan di desa kita sudah cukup dengan ustadz yang ada di kampung kita ini sangat sangat kurang sangat kurang sehingga enam sudah sunnah para salaf sejak zaman sahabat yang mereka pindah sana pindah situ untuk mencari sebuah ilmu untuk saling melengkapi demikian juga para tabiin mereka enam mencari satu hadis kesifulan kesifulan safar bahkan dengan jalan kaki dengan jalan kaki pun mereka lakukan ini dengan jalan kaki dengan susah payah mereka lakukan untuk mendapatkan sebuah mungkin satu hadis atau dua hadis yang sahih nah ini ini akan ia dapatkan sebuah ilmu yang sangat banyak yang kokoh yang mungkin ketika dia mau safar sedikit kalau dia gak mau safar ilmunya sangat sedikit 6 wa amma ilmuhu bi nafsi bi ahlakihi fadzalika aidan muhimun <clears throat> adapun ilmu ya dengan jiwanya dengan ilmu yang ini memperbaiki jiwanya dan akhlaknya itu juga perkara yang sangat penting muhimun penting juga fa inna sulukal akhirah karena sesungguhnya orang yang menempuh jalan akhirat yang dia enam amalannya, cita-citanya untuk mendapatkan akhirat yaitu surganya Allah Taala, la yumkin tidak akan mungkin terwujud illa bitahsinil khuluq wa tahdzibihi Kecuali dengan dia memperbaiki akhlaknya dan melatihnya akhlak tersebut dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini, ini enam seorang yang dia menempuh untuk mendapatkan surganya Allah Ta'ala gak akan mungkin terwujud kecuali harus memperbaiki akhlaknya dan juga melatihnya dalam kehidupan sehari-hari tahsin khuluk ini memperbaiki akhlak apakah akhlak dengan Allah enam khuluk ma Allah atau dengan manusia ataukah dengan para hewan yang ada di sekitar kita. Nah ini diwujudkan. Kita berakhlak yang baik dengan Allah Taala. Nah bagaimana yang baik? Yaitu dengan cara talaki ahbarillahi ta'ala bitasdik di antara akhlak kita dengan Allah yaitu dengan cara menerima khabar-khabar Allah Ta'ala dengan cara pembenaran nah ini ini diantara akhlak kita dengan Allah. Dan juga talaki, nah, menerima apa? Itu ahkam, ahkamillahi taala bitadbik. Menerima hukum-hukumnya dengan cara mempraktekkan hukum tersebut. Ini. Dan yang ketiga adalah talaki akdari taala bisa berwar itu, Ini yaitu menerima tentang takdir Allah Ta'ala dengan cara sabar dan ridho nah, ini, ini tiga poin yang kita yang harus kita pahami bagaimana akhlak kita dengan Allah Ta'ala nah harus terwujud hal yang demikian kalau nggak bisa terwujud ini jangan harap kalian ahlaknya baik jangan harapkan kalian ahlaknya baik ketika tiga poin ini nggak kalian wujudkan dalam kehidupan sehari-hari itu menerima khabar dengan cara membenarkan nah menerima hukum-hukumnya dengan cara mempraktekkan hukum tersebut dan juga menerima takdir Allah Taala dengan cara sabar dan ridho. Nah, ini ini bitahsinil khuluq wa tahdibihi dan melatihnya dalam kehidupan sehari-hari hukum-hukum tersebut dan juga takdir-takdir tersebut wa ma sumiya safaru sufran safaron li'annahu yusfiru anil akhlaq dan sungguhnya nam kata-kata safar dinamakan safar safaron itu karena yusfiru anil akhlaq karena ini dia memperbaiki masalah akhlaknya dia ini yusfir memperbaiki nam memindahkan yusfir memindahkan akhlaknya dia dari yang jelek kepada ahlak yang baik. Ini dinamakan safar. Itu berpindah, meninggalkan yang tadinya akhlak kita jelek, nam berusaha untuk kita meninggalkan akhlak kita yang jelek, apakah sombong, ta'ajub dan sebagainya, kita berusaha meninggalkan akhlak ini. Nam kepada akhlak yang baik. Nah, kita safar. Kita musafir dari akhlak-akhlak yang kita jelek menuju akhlak-akhlak yang mulia ini ini penamaan safar karena apa? Itu memperbaiki, memindahkan dari yang jelek menuju yang baik. Demikian juga kita safar menuju apa? Itu satu negeri yang baik di situ penuh dengan ilmu, ilmu yang ahlu sunnah wal jamaah. Nah, yang di tempat kita mungkin kurang keilmuannya, sangat kurang. Kita hijrah, kita safar, mengadakan suatu safar. <clears throat> Kita selesaikan sedikit lagi. Wa fil jumlati fan nafsu fil watani la tadhar khaba'isul akhlaqihi akhlaqiha. Dan secara jumlah enam secara global bahwasanya wan nafsu jiwa seorang dalam suatu negeri ketika dia tinggal di desanya masing-masing. Nam, la tadhar. Kadang itu enggak menampakkan khaba'is kejelekan-kejelekan ahlaknya. Nah, atau mungkin ketika kita tinggal di suatu mahat seperti kita di sini, kita sudah campur, baur. Nah, kita campur antara yang baik dan yang jelek. Sehingga tak latat kadang akan apa? enggak nampak tentang kejelekan akhlak orang tersebut. Enggak nampak. Listinasiha bima yuwafiqu tab'uha minal ma'lufatil mah'udah. Karena apa? Karena terbentuknya ahlak tersebut dengan sesuatu yang mencocokinya secara tabiatnya dari maklufat dari suatu kebiasaan yang telah terjadi yang baik ini nggak mungkin untuk menunjukkan yang jelek secara terang-terangan di mahat kita ini jangan sangka jangan mengira semuanya baik ada yang jelek di mahat kita ada yang jelek nah ini nggak mungkin menampakkan suatu kejelekannya terang-terangan sehingga yang ditampakkan akan baik-baiknya. Nah, demikian. faida hamalas nam dan kalah jiwa orang ini terbebani dengan yaitu esa al safar terbebani dengan rintangan-rintangan adanya beratnya satu safar dia meninggalkan satu mahatnya wasurifat an ma'lufatiha dan dipalingkan dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah terjadi kebiasaannya selama di mahat. Famtuhinas bimisakil hurbah ing kasafat wa iluha wa ala ufuqufu ala uyubiha. Maka apa yang terjadi? Ketika dia dipalingkan dari kebiasaan-kebiasaan yang ia lakukan dengan cara dia safar meninggalkan mahatnya, maka akan teruji. Nah, akan terpecah. Itu akan keluar keasingan-keasingan yang tadinya yang yang tadinya dia tidak lakukan di mahat. Ingkasafa dan akan terungkap, tersingkap hawa iluha yaitu tentang nilai-nilai negatif dia, tentang ahlak-ahlak yang jelek yang ia dicegah ketika di mahat kemudian akan terkelihatan di ketika dia safar. Ini wabaqa al mukuf dan dia akan berdiri terjadi enam di atas aib-aib yang ia lakukan ketika dia melakukan suatu safar. Nah ini. Ini gambaran secara global 6 tentang masalah safar apa yang terjadi ketika seorang muslim dia lakukan ketika safar maka demikian keadaannya di mahad bisa menambahkan hal yang baik-baik tapi nanti di luar di luar akan tersingkap siapa dia hakikatnya Kenapa? Ya karena enggak ada yang mengawasi, enggak ada ustadznya, enggak ada musribnya, enggak ada siapa-siapa kecuali dia dan Allah kalau dia sadar. Nah, kalau dia sadar adanya Allah Taala, mungkin dia enggak akan bisa melakukan hal-hal yang demikian tentang akhlak yang jahat. Nah ini, dan ini kadang memang demikian akan tersingkap sehingga ada seorang salaf ketika diajak ayo kita safar bersama-sama sebagian mereka enggak mau menolak kenapa karena nanti akibatnya dia akan tersingkap aibnya. Akan diketahui oleh temannya. Sehingga nggak mau dia untuk diajak safar bersama sama. Nah, ini ketika haji. Taib. Wal alam bisawab ilahuna.